فتاوى مختارة فتوى فتوى برولة ulama أهل السنة والجماعة نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات يقول السائل يا شيخ كيف يكون شكر النعم وما الأسباب المعينة على ذلك وماذا يدخل في النعم مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد لا تنقطع ولا تنتهي كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها كما قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها الحمد لله والشكر لا يكون باللسان فقط وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان الركن الأول تحدث بها ظاهرا كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث الركن الثاني الاعتراف بها باطنا بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره يوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين وإنما تعلق قلبك بالله والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله ولا تستعن بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نعم Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus. Dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim." Yang artinya dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah taala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu karena Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain, yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah bukan dari yang lain dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram atau digunakan untuk bekal safar yang haram atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut dengan kefakiran dan kemiskinan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu taala a'lam bissawab.